Di tempat yang mulia ini di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Tema pembahasan kita kali ini adalah tema yang sangat penting pembahasan yang perlu kita bersama-sama duduk di sini yaitu pembahasan seputar syabab atau pemuda. Barangkali saya perlu bertanya, pemuda itu apa? Nah ini mas Antum. Menurut antum pemuda itu apa mas? Hmm, apa itu pemuda? Hmm. Apa itu pemuda? Apa kue pemuda? Pemuda bahasa Jawanya apa ya? Nah, ya. nah sampingnya mas. Hai wah antum. Apa itu pemuda mas? Lihat saya mas, jangan lihat ayo, <laughs> lihat saya. Iya, saya begini-begini, ya sudah tua juga ya. baik, nah, mas. Pemuda itu apa? Tidak tahu. Hmm. Nah kalau antum termasuk pemuda atau bukan? Hah? Atau orang tua? Pemuda. Nah kok tahu antum kalau antum pemuda? Katanya anda tahu pemuda itu apa? Baik. Antum mas, pemuda itu apa? sesudah balik sampai umur 35 tahun. Ini pengertian dari mana ini? <laughs> balik sampai 35 tahun. Taib balik itu apa artinya balik? Hmm, sekarang ini perlu ngerti apa itu balik. Balik lagi tengah sini. Hmm, Apa itu balik? Hah? Kapan seorang dikatakan balik? Nah, ini dulu. Atau saya tanya dulu, antum sudah balik belum? Ya. Kalau antum bisa mengatakan saya sudah balik Pak Ustaz, nah, berarti antum tahu balik itu apa, ya. Nah, sudah balik belum? Sudah, berarti harus tahu nah. Balik itu apa? Minimal satu. Hmm, apa itu balik? Hmm, nah ini malu-malu, masya Allah. Al-haya syubatun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Baik, kita tanya yang tua saja sekarang. Nah, yang tua. Waduh, tapi tidak enak saya kalau tanya yang tua. Ini yang depan saya dua belum ditanya ini, sudah tingkluk semua. Antum Mas, ayo ini. Kapan seorang dikatakan balik? Kalau enggak saya jawab Nah ini malu semua Satu, seorang dikatakan balik Kalau sudah berumur 15 tahun. Ini paling tidak semua orang kalau sudah 15 tahun balik sudah. Laki-laki perempuan kalau sudah 15 ini sudah apa? Balik. Atau ciri yang lain yang kedua adalah al-ihtilam. Ihtilam yaitu mimpi, mimpi yang khos, ya, mimpi basah. Ya. Ada juga dikatakan orang itu balik walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Taib yang ketiga ciri yang lain adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Ada kadalik. Ini seorang dikatakan sudah apa? balik. Taib tambah satu lagi jika dia seorang wanita maka al hayyu Al hayuk adalah tanda sang wanita telah apa? balik. Hmm. Lah terus bedanya yang balik dan yang tidak balik apa? Bedanya apa? Bedanya di dalam syariat ini kalau orang itu belum balik rufi al kolam kolam itu dia apa? Tahu kolam ya? apa kolam? Pena, ya, pena. Tidak dicatat ya. Amalannya. Tetapi kalau seorang sudah balik dicatat semuanya, ucapannya ditulis, perbuatan baiknya ditulis, semangatnya ditulis. Berbuat jahat ditulis, berbuat baik ditulis. Sodakoh ditulis, mencuri juga apa? Ditulis. Ini kalau sudah apa? sedih. nah, Toib, inilah pemuda kalau orang sudah balik nah. ya seperti antum-antum ini pemuda ya. kalau masih bayi namanya bayi kalau masih anak-anak namanya apa? anak-anak kan begini. Ya. Kalau sudah pemuda namanya apa? Pemuda. Kan demikian ya. Kita kecil, bayi, ada masa anak-anak, masuk sinul bulu, Masuk umur balik. Sudah mulai ditulis. Iya. Di sini kita sedang membahas pembahasan yang sangat penting yaitu tentang pemuda. Ya. Dan saya membahas bukan hanya pemuda saja yang sudah balik termasuk yang sebelumnya juga penting. Yakni generasi penerus. Di dunia ini azza wa tidak ya, kekal. Antum niat kekal di dunia, mas. Tidak nah, punya niatan. Mesti antum niatnya mati. Nanti ini insya Allah akan mati. Saya pun demikian. Ngerti saya akan mati. Antum akan mati. Ya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Seperti disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, wa Allaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian manusia di dunia ini datang silih berganti ya ya saya ulangi di dunia ini ya manusia datang silih berganti generasi demi generasi dulu zamannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan putra-putranya sudah berlalu datang masa berikutnya berlalu lagi Datang masa Nabi Nuh alaihi berlalu lagi. Datang masa Nabi Ibrahim alaihi berlalu. Datang masa putra-putranya Nabi Ibrahim terus Nabi Musa, Nabi Yusuf terus sampai kepada Nabi Isa sampai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus datang generasi sahabat setelah sahabat datang generasi tabiin setelah itu datang generasi berikutnya itulah kehidupan dunia wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun ta dan Allah Azza wa Jal menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Ustadz-ustadz kalian yang mengajar di sini, asatidah kalian yang ada di sini, orang tua-orang tua kalian yang ada di sini yang sekarang masih duduk bersama antum, besok akan meninggalkan dunia ini satu persatu. Wafat Kalian nyolati, wafat lagi, nyolati lagi, kalian mengantar ke pemakaman. Iya. Tidak selamanya ustadz kalian berdiri di tempat ini, duduk di tempat ini. Wajah-wajah itu akan datang saatnya kalian tidak bisa melihatnya. Itu suatu hal yang pasti. Antum punya bapak, antum punya ibu di rumah yang setiap hari walhamdulillah bisa memandangnya. Bisa melihat senyumnya. Bisa bersalaman dengannya, bisa berbakti kepadanya. Ya. Masih lengkap bapak ibu antum barangkali. Tetapi akan datang saat, akan datang masa di mana orang tua kita akan meninggalkan dunia ini. Ya. Demikian ya Mas ya. Sepakat ya. Nggih. Ada yang tidak sepakat ini? Antum Mas baju aina ini. Sepakat tidak apa yang saya ucapkan antum? Sepakat ya. Sepakat itu apa? Setuju. Hmm. Baik. Seperti itu. Dan yang namanya pemuda. Antum-antum ini semuanya. Mau tidak mau mesti akan datang saatnya antum harus berjuang. Akan datang saatnya antum harus menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Harus ada di antara antum yang menjadi khatib Jum'ah harus ada di antara antum yang menjadi khatib di dalam salat salat Idul Fitr. Harus ada di antara antum yang menjadi seorang muallim, seorang guru yang mengajar masyarakat. Harus ada di antara antum yang menjadi seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan alif, ba, ta, sa kepada generasi berikutnya. harus ada. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah para pemuda semuanya dan juga orang tua tanpa kecuali peran generasi muda ini, para pemuda ini dan anak-anak kita ini sangat besar. Ibarat tulang belakang kita ini, kita punya tulang belakang. Kalau rusak, kita lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tidak punya kekuatan untuk kita bisa tegak berdiri, tidak bisa. Tulang ini belakang penuh dengan saraf. Kalau rusak, patah, sudah. Tidak bisa berdiri tegak. Semua manusia Apakah dia seorang muslim? Bahkan orang kafir pun semua sadar bahwasanya generasi muda, anak-anak kita sekarang ini, ya kalian-kalian ini yang masih muda-muda ini. Ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini namanya. Semuanya adalah pengganti dan penerus perjuangan. Mau tidak mau, antum akan mengalami masa di mana orang-orang tua kalian sudah tidak ada lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada orang tua semuanya untuk memperhatikan anak-anaknya. Untuk memperhatikan pemuda-pemuda yang dalam bimbingannya. Sebagaimana para pemuda juga harus sadar eling, kelingan bahwasanya suatu saat dia akan hidup dan menjadi orang yang paling tua. Antum Mas mesti suatu saat menjadi orang yang paling tua, ya atau tidak? Insya Allah. Menjadi bapak dari anak-anak antum. Menjadi kakek dari cucu-cucu antum. Antum pernah bayangkan jadi kakek? Jenggotnya panjang, putih, ya, ya sudah batuk-batuk <clears throat> gitu ya mas ya nah, ada yang batuk sudah praktek iya. bawa teken pernah bayangkan mas nah, mungkin belum pernah sekarang bayangkan coba sebentar ya, itu nanti seperti itu antum Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nasihat bagi dua sekaligus, satu bagi orang tua. Orang tua harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya yang menjadi pengganti mereka adalah anak-anaknya. Dan antum sebagai para pemuda juga harus sadar sesadar-sadarnya, saya suatu saat harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Harus. Tidak mungkin tidak. Saya punya ibu, punya bapak. Sekarang bapak saya yang bekerja mencari nafkah terus setiap hari. Kalau bapak saya meninggal, saya anak yang paling tua. Ibu saya sudah tua. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai anak muda. Sekarang enak. Bapak yang masih mencari nafkah. Tapi kalau bapak sudah tidak ada. Anda sebagai seorang pemuda menjadi tanggung jawab bertanggung jawab untuk memikirkan ibu anda yang sudah menjadi janda, adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Coba direnungkan ini. Dua-duanya punya kesadaran, baik orang tua atau para pemuda. Dan di dalam Islam, di dalam Islam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sangat-sangat punya perhatian kepada para pemuda. Ya, Nabi Ali Shallallahu Wasallam itu punya perhatian yang sangat besar kepada para pemuda. Contohnya banyak. Ya. Contohnya banyak. Ya, barangkali saya ingin tanya saja. Kira-kira Apa contohnya? Baik. Mohon maaf saya akan bertanya kepada siapapun yang ingin saya tanyakan. Antum. Ayo. Tidak apa ya saya tanya ya. Contoh perhatian Rasul kepada para pemuda. Saya yakin ada jawaban, cuman ingat atau tidak ini masalahnya. Hmm. Contohnya, Taib Hmm, antum akhona Pak Zih thinking, Contohnya suruh mencari istri yang soleha. Hmm, ya. Betul nih. Orang tua juga sama, ya. Muda juga sama. <laughs> mencari istri yang soleha. Ya, betul. Punya perhatian. Ya masyarus syabat. Nah, ini. Arahnya ke situ. Nabi itu memanggil dengan para pemuda. Ya ma'syaros syabab. Coba perhatikan. Wahai para pemuda, ini saya tidak berpikir dari jawaban beliau ini membuka ini, masya Allah. Ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Dipanggil oleh Nabi para pemuda itu. Tidak dibiarkan oleh Nabi Ali salatu wassalam. Jalan sendiri tidak diberi pengarahan, jalan sendiri tidak diberi perhatian. Enggak. Dipanggil oleh Nabi Ali salatu Wasalam diberi pengarahan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, diberi bimbingan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam agar mereka memiliki akhlak yang baik, agar mereka memiliki agama yang baik, agar mereka memiliki semangat kebaikan dunia dan akhirat. Kata Nabi, ya maksharos Abab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, fal yatazawwaj, hendaknya dia menikah diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan disebutkan apa faedahnya fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj karena dengan itu dia akan lebih bisa menundukkan pandangan karena kalau mata-mata pemuda ini tidak menundukkan pandangan bahaya rusak akhlaknya wa ahsanu lil farj dan lebih menjaga kehormatannya lah kalau tidak bisa bagaimana belum mampu memiliki kemampuan untuk menikah. Ada orang belum memiliki kemampuan. Nabi memberikan arahan. Faman lam yastati' alaihi bisyam fa innahu lahu wija' Barang siapa yang belum mampu hendaknya dia apa? berpuasa. Karena dengan puasa itu menjadi benteng tameng bagi dia. Ini contoh barakallahu fikum jawaban yang masya Allah ya. ya. Di antara perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kita cari contoh yang lain. Nah, di mana ini? Nah. Ah, antum, Pak. J, antum. Contoh. Sambil beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya. Birul walidain. Masya Allah. Ya. Ini juga pengarahan kepada para pemuda. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal memerintahkan anak-anak, termasuk para pemuda, untuk birul walidain. Ya. Ini perhatian dari Allah Azza wa Jal agar anak memiliki akhlak yang baik kepada orang tua agar mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, di sini ada faedah sekaligus untuk para pemuda dan untuk orang tua. Ya, untuk para pemuda hendaknya memiliki adab dan akhlak yang baik kepada orang tuanya. Ini penting. Termasuk di antara kunci keberhasilan para pemuda adalah birrul walidain. Ini kunci. Catat baik-baik ini para pemuda ini. Termasuk kunci keberhasilan antum kunci keberhasilan anda wahai para pemuda adalah birul walidain wallahi birul walidain adalah amalan yang sangat mulia Bagaimana tidak? Karena kalau kita birul walidain, maka orang tua kita akan ridho. Dan kalau orang tua kita ridho, apa yang kita dapatkan? Allah akan apa? Ridho. Siapa yang hafal hadis yang menyebutkan bahwasanya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Nah, para pemuda ini. Eh, belakangnya antum siapa ini Mas apa? Aywa, nah. Hadis mas tentang keriduan orang tua mas. Nah. Hmm. Ayo mas, lihat saya mas, lihat saya. Nah. Baik. Apa mas? Wallahu alam. Belakangnya, ayo. Saya sebutkan depannya, ya. ridallahi fi ridwan walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Nah, kalau antum Anda wahai para pemuda, birrul walidain. Orang tua ridha. Kalau orang tua ridha, Allah ridha. Sudah kalau Allah sudah meridhoi seseorang kebaikan bagi dia. Dunianya baik, akhiratnya baik. doa orang tua terkabul. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jal, di antara doa yang mustajab adalah doanya kedua orang tua. Maka ini perhatikan baik-baik. Anda para pemuda yang belajar di ma'had ini yang siang malam belajar membaca Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama. Terus untuk tidak lupa birrul walidain. Karena ini termasuk kunci kebaikan. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala membimbing para pemuda untuk mendoakan kedua orang tuanya agar Allah mengampuni kedua orang tuanya dan merahmati kedua orang tuanya. Sebagaimana dahulu orang tuanya telah memelihara dia di masa mereka masih apa? kecil. Ini saya rasa cukup dua contoh yang saya tanyakan. Semuanya menunjukkan perhatian Islam terhadap para pemuda. Ya. Nabi Alihi salatu wassalam ya, kalau kita lihat dalam sirah perjalanan beliau Beliau punya perhatian ini. Kita tidak lupa insya Allah salah seorang sahabat yang sangat mulia yang tidak lain juga e, masih sepupu Nabi Ali Shallallahu Wasallam yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib yang pernah kita bahas tentang biografi beliau. Ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memiliki perhatian kepada Ali bin Abi Thalib dipelihara oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dalam tengah keluarganya. Diajak untuk masuk Islam. Masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib. Dididik oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam sampai menjadi seorang sosok yang sangat mulia, berakhlak mulia, beradab, pemberani, sehingga di masa pemudanya beliau, beliau telah berkorban dan terus berkorban untuk Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau hijrah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Mekah. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya apa kalau tidur di situ? Mati, ya nak? Ya, karena orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah Rasul alaihi Shallallahu Wasallam ingin membunuh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Lah ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam memberikan tugas yang berat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. dan memang beliau adalah seorang pemuda yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu berarti masa yang masih sangat muda. Ya. Kira-kira umur berapa di saat itu? Saya bantu, ikhwan. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah. Tahun berapa? 40 Hijriah. Taib. Dan ketika itu umur Ali bin Abi Thalib 63 tahun. 63 tahun. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat umurnya berapa? 63 tahun. Meninggalnya tahun berapa? 40 Hijriah. Tinggal dikurangi saja ketika hijrah. 63 kurangi berapa? 40. Berapa tahun ketika hijrah ketika itu Rasul? Atau Ali berapa umurnya? 23 tahun di umur 23 tahun ikhwati rahimani rahimakumullah. Nah, ya. Mungkin 22 tahun ya. Sudah berkorban untuk Islam, sudah. Berkorban untuk siap mati. Berkorban dengan segala macam konsekuensi. Ibnu Abbas. Sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dari sisi mereka semua adalah saudara apa? Sepupu. Ibnu Abbas, putra Al-Abbas, paman Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga mendidik Ibnu Abbas dengan sangat punya perhatian diajari oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam ilmu, diberi bekal oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, diajari Alkitab was Sunnah, termasuk juga Nabi Ali Shallallahu Wasallam mendoakan untuk ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah doa. Sekali lagi pembahasan kita ini untuk orang tua sekaligus juga untuk pemuda. Jangan lupakan doa. Ini juga bentuk perhatian Nabi Ali Sulatu Wasallam kepada para pemuda, kepada para pemuda, mendoakan mereka. Suatu saat Nabi Ali Sulatu Wasallam berdoa kepada Allah untuk kebaikan Ibnu Abbas. Beliau berdoa, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fid atau Allahumma faqihu fid wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Jadikanlah Ibnu Abbas sebagai seorang yang faqih. Menjadi seorang yang berilmu memahami agama. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarilah. Bukakanlah untuknya ilmu at-ta'wil. Yani ilmu tafsir. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perhatian Rasul SAW kepada Ibnu Abbas doa. Kemudian juga contoh yang lain, perhatian Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah memberikan wasiat kepada para pemuda, diberi wasiat yang bermanfaat. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang nasihat dan wasiat Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Uh, hujan apa angin ini? Angin. Masya Allah. Taib. Di pegang pundak sahabat Ibnu Umar akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai Kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Kun fit dunya gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, musafir. Gharib jauh dari keluarganya. Au sabil atau seorang yang sedang ya melakukan perjalanan au sabil. Dan saya tutup dengan sebuah contoh untuk yang bagian ini yakni perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pemuda. Saya beri contoh yang terakhir di sini yang menunjukkan beliau punya perhatian sejak awal hidup beliau, awal hidup beliau di Mekah mendidik Ali bin Abi Thalib bagaimana. Sampai menjelang wafat beliau alaihi salatu wassalam Di hari-hari menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam Nabi alaihi salatu wassalam membuat dan membentuk sebuah pasukan besar untuk perang dan ketika itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam menunjuk sebagai amir dari pasukan tersebut adalah Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid yang masih umur belasan ya, atau masih pemuda ketika itu diutus dan di ditunjuk oleh Nabi Ali salatu wasalam sebagai pemimpin perang ketika itu. Allahumma sayyiban nafi'a. ini nikmat sekali ini, ya. Lagi taklim, kemudian apa, Mas? Hujan. Baik, alhamdulillah. Mau mati. <laughs> Lebih nikmat lagi. Iya. Lebih nikmat lagi. Baik. Mumpung masih hidup kita lanjutkan sedikit. Iya. Baik. Antum insya Allah sudah pahami bersama. Nabi Ali Shallallahu Wasallam punya perhatian mendidik para pemuda sejak awal dakwah beliau sampai wafat beliau alaihi Shallallahu Wasallam. Maka jangan sia-siakan ini. Nabi punya perhatian kepada kalian wahai para pemuda orang diberi perhatian. Kalau bersyukur seharusnya sadar saya diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diberi wasiat oleh Nabi. Karena wasiat Nabi kepada Ibnu Umar juga wasiat kepada kita semuanya termasuk para pemuda. Pendidikan Nabi Ali Suatu Wasallam kepada para sahabat juga demikian. Perintah bagi para orang tua untuk mendidik para pemuda. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Di kesempatan ini juga saya berwasiat kepada para pemuda. Hendaknya antum mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit menyiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang berat di saat sudah tidak ada lagi orang tua kita di saat tidak ada lagi guru-guru kita dan akhir zaman itu semakin berat semakin sulit sampai disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang insya Allah sering kita dengar dan antum hafal semuanya yang menunjukkan bahwasanya akhir zaman berat akan dihadapi oleh kalian. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, badiru bil a'mal fitanan kakito illailil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arabin minat dunya atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam kata Nabi alaihi salatu wassalam badiru bil a'mal bersegeralah kalian termasuk para pemuda dan kita semuanya badiru bil a'mal bersegeralah kalian melakukan amalan soleh fitanan sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian besar, sebelum datang kejelekan-kejelekan, kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang demikian besar. Berat kaqita'il lailil muzlim seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman saking beratnya fitnah itu di waktu pagi dalam keadaan muslim, di sore harinya dalam keadaan kafir, murtad waliyadzubillah. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi harinya dalam keadaan apa? Murtad. Kenapa? Ya bi'udinahu, menjual agamanya. Fitnah semakin berat. Dan di antara fitnah-fitnah itu adalah ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi Ali salatu wasallam, fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah al-masih ad-dajjal. Ada di antara para pemuda yang selamat dari fitnah Dajjal. Ada di antara para pemuda yang kemudian terbawa dengan fitnah Dajjal. Nabi menceritakan ada seorang Arabi, seorang Badui. Didatangi oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, "Ya fulan, kalau aku bisa mendatangkan bapak dan ibumu yang sudah mati, apakah kamu mau beriman kepadaku?" Kamu mau tidak beriman bahwasanya saya adalah Allah. Demikian kata Dajjal. Maka orang Badui tadi mengatakan, "Iya, saya mau beriman kalau kamu bisa mendatangkan bapak dan ibuku yang sudah meninggal." Maka datanglah dua orang syaitan setan yang menyerupai bapak dan ibu orang ini menjelma beriman kepada Dajjal kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kali kita sebutkan contoh yang terakhir. Ada di antara pemuda yang kemudian Allah selamatkan. Dalam fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Disebutkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam bahwasanya orang ini adalah syab, pemuda, seorang pemuda yang soleh, pemuda yang Allah beri taufik, berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal memerintahkan dia untuk beriman, namun tidak mau beriman, karena pemuda ini memiliki ilmu, memiliki iman, dan yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal, saya tidak mau beriman. Kemudian Dajjal membelah pemuda ini. Dibunuh pemuda ini. Menjadi dua dibelah. Maka Dajjal berjalan di antara kedua jasad pemuda ini. Yang sudah mati. Kemudian setelah itu Dajjal memerintahkan pemuda ini untuk hidup. Bangun kamu. Bangun hidup lagi. Biidnillah dengan izin Allah. Bukan Dajjal yang menghidupkan. Tetapi Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Rasul atau Afwan Dajjal mengatakan kepada pemuda ini Berimanlah kamu kepadaku Apa kata pemuda ini? Tidak Saya semakin yakin bahwa saya engkau adalah Dajjal Yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Selamat pemuda ini Ma'asyiral muslimin Rahimani wa rahimakumullah Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi yang semuanya insya Allah sudah antum pahami dan sering antum dengar. Tetapi dalam majelis ini kita mengingatkan kembali bahwasanya ya, para pemuda adalah generasi yang akan menjadi penerus dakwah salafiyah. Dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Bukan hanya itu, masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban seorang pemuda yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan taufik. Terlebih di masa-masa sulit. Kemudian yang kedua, di samping berdoa, perbanyaklah bekal berupa ilmu. Perbanyaklah bekal berupa ilmu. Carilah ilmu Alkitab wa sunnah. Sebagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam berpesan kepada para sahabat termasuk Ibnu Abbas didoakan juga oleh Nabi. Dan ingat pemuda tadi yang selamat dari fitnah Dajjal memiliki ilmu. Maka bersemangatlah kalian dalam menuntut ilmu. Kemudian juga ma'asyiral abna berusaha untuk kita memiliki akhlak yang baik berhias dengan akhlak yang baik, wajah yang berseri, lesan yang baik, jauh dari kekasaran, dan lebih-lebih lagi akhlak kepada kedua orang tua. Birul walidain. Karena kebaikan kalian dan bakti kalian kepada kedua orang tua adalah sebab sebab Allah akan memberikan taufik kepada kalian semuanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah orang yang berbakti kepada sang ibu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga demikian berbakti kepada sang ibu. Dan para ulama juga demikian. Allah berikan barokah kepada mereka. Kemudian yang terakhir jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang haram. Jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara yang menunjukkan kebaikan seorang muslim, seorang hamba adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan perbanyaklah sekali lagi doa sebagaimana saya sebutkan tadi yang pertama. Banyak doa kepada Allah Azza wa Semoga Allah Azza wa memberikan kepada kita taufik, ya, kebaikan barokah wallahu taala a'lamu bissawab